yang didakwahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana dakwah yang disampaikan adalah merupakan Allah firman Allah Subhanahu wa taala baik lafat dan maknanya ataupun sekedar maknanya yang semuanya disandarkan kepada firman Allah Azza wa Jalla dan di antara firman-firman Allah Azza wa Jalla adalah yang akan kita baca makna dan kandungannya pada kesempatan sore hari ini yaitu tepatnya pada surat Al-Buruj insyaallah mulai ayat yang ke 15 hingga usai yang menyelesaikan apa yang sudah kita baca pada eh, beberapa pekan yang lalu dan kita akan menyelesaikan insyaallah taala surat Al-Buruj Kita akan memulai yaitu Udul Arshil Majid setelah sebelumnya Allah Azza wa Jalla berfirman wa ghafurul wadud. Dia Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha pengampun. Zat yang maha memaafkan dan bahkan memaafkan kesalahan tanpa bekas dan dia adalah zat yang sangat mencintai para hamba-hambanya dan bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara Allah memberikan tuntunan, Allah memberikan arahan, Allah memberikan jalan yang benar kepada hambanya agar hambanya bisa berjalan di atasnya hingga pada akhirnya menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan berjalan di atas siratal mustaqim. Dan ini adalah kecintaan yang paling tinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hambanya yaitu agar hambanya senantiasa berada di atas bimbingan Allah, berjalan di atas hidayah Allah dan pada akhirnya diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa surganya. Zul Arshil Majid. Dia Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik al-arsh ya, pemilik al-arsh. Al-Majid. Maka al-Majid ini bisa dibaca dengan dua bacaan. Dan eh, bahwa kedua-duanya tidaklah saling bertentangan. Yang al-Majid bisa Al-Qur'an apa bisa berupa al-Arsh yaitu Ars Allah dan bisa Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Nah, ketika Al-Majid dibaca dengan bentuk majrur ya Al-Majidi berarti ini merupakan sifat dari al arsy yaitu Arsh yang majid, Arsh yang agung. Namun ketika Al-Majid, Al-Majid dibaca dengan domah Ya, al-majidu berarti al-majid ini menjadi sifat menjadi naat yang terpisah dari du yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bahasanya al-majid yang agung adalah Allahu Azza wa Jalla. Maka bisa dibaca dengan dua bacaan ini. Arsh merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar yang sebagian hambanya di padang masyar nanti akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala dengan al-arsy ini sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama tatkala mereka menjelaskan ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh ada tujuh golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah. Nah, naungan ini menurut penjelasan para ulama maksudnya adalah naungan dengan arshnya. Ya, naungan dengan arshnya. Yaitu pada suatu hari yang tidak ada naungan. Ketika itu kecuali naungan arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Arsy adalah makhluk yang sangat agung Ya, makhluk yang sangat agung, yang sangat besar. Bahkan sebagian para ulama sebagian besar para ulama ya jumhur ulama mengatakan arsh adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, yang paling agung. Wa huwa makhlukati wakbaruha wa Ars merupakan makhluk yang paling agung yang paling besar dan yang paling luas. Di mana di antara bentuk pensifatan tentang seperti apa luas al arsy ya sebagaimana dalam hadis yang disampaikan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Abi Syaibah, Al-Baihaqi dan juga hadis ini di uh, anggap sahih ya, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala bahwa Rasulullah SAW menyebutkan annas samawati sab'a wal ardina sab'a bin nisbati ilal kursi kakhil khilqati ulqiyat fi fulatin fil ardi wa anna fadlal arshi alal kursi kafadlil fulati ala hadihil khilqah khilqatul dar' saghiratun ulqiyat bi fulatin minal ardi laisat bi syai'in binisbati laha wa inna fadlal arsy al kursi ka fadlil fulati 'ala hadhil hilqah bahwasanya langit-langit yang jumlahnya tujuh ya tujuh sab langit dan demikian pula bumi yang terdiri dari tujuh lapis kalaulah hendak dibandingkan dengan kursi Allah Azza wa Jalla ini kursi ya, kursi Allah Azza wa Jalla di mana kursi ini bukanlah kursi sebagaimana yang sering kita pahami di dunia itu tempat untuk duduk bukan akan tapi kursi itu adalah tempat yang digunakan untuk meletakkan kaki Allah Azza wa Jalla maka langit yang tujuh sab dan juga demikian pula bumi yang tujuh sab ini kalau dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu wa taala seperti satu cincin ya. ya kita mengetahui cincin ya sangat kecil yang biasa kita pakai di jari jemari kita itu laksana cincin yang dilemparkan di satu tempat, di satu bumi, tanah lapang yang sangat luas. Ya. Semisal kita melihat luasnya Senayan Jakarta misalnya. Ataupun yang dekat misalnya Mandala Krida ataupun e, Sono. Kemudian kita ambil cincin dan kita lemparkan ke tengah-tengah sana. Maka mungkin orang yang tidak tahu di mana cinden itu dilemparkan, dia disuruh mencari akan sangat susah. Kenapa? Karena sangat kecilnya cincin itu kalau dibanding dengan luasnya, besarnya eh, lapangan Kerjosono ataupun Mandala Krida. Nah ini baru kita ambil perumpamaan tanah yang masih ya, sebegitu belum terlalu luas. Bagaimana lagi seandainya cincin itu kemudian dilemparkan di tanah yang sangat-sangat luas di padang pasir misalnya, maka akan lebih sulit lagi untuk kita identifikasi mana cincin yang dilempar tersebut. Nah ini perumpamaan Langit yang tujuh sab Dan juga bumi yang tujuh sab Kalau dibanding dengan kursi Allah ya Maka bumi dan langit itu ibarat cincinnya tadi Dan kemudian Bumi itulah ibarat dari kursi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kursi Allah saja yang digunakan untuk meletakkan kaki Allah Subhanahu wa taala besarnya keagungannya kalau dibanding dengan bumi dan langit sebegitu besarnya. Maka tidak bisa kita bayangkan ya. Sehingga sangat-sangatlah masuk akal bagi orang yang uh, suka mengatakan segala sesuatu wah ini masuk akal ketika di hari kiamat nanti langit ini akan matwiyatun dilipat dan akan digenggam di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang sebegitu kecilnya. Ya. Dan kemudian sesungguhnya keutamaan arsy Allah, keagungan kebesaran arsy Allah Subhanahu wa taala kalau dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu wa taala itu sama seperti perbandingan bumi langit dengan kursi Allah. Perbandingannya seperti cincin yang dilempar ke tanah yang sangat luas tadi. Jadi artinya bahasanya kursi Allah kalau dibanding dengan arus Allah Subhanahu wa taala, kursi ini sangat kecil. Allahu akbar. Sangat kecil kalau dibanding dengan ars Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah katakan khilqatud dara ya, cincin yang sangat kecil yang dilemparkan ke bumi yang sangat-sangat luas. Maka laisat bisyai'in binisbatilaha. Satu e, perumpamaan yang kita semuanya akan bisa menilai bahwa sesuatu yang dilemparkan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat kecil, ya sesuatu yang sangat kecil kalau dibandingkan dengan tanah yang sebegitu luasnya. Maka ini adalah gambaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita tentang agungnya, tentang besarnya, tentang luasnya arsy Allah. Ya. Maka kita tidak bisa bayangkan seberapa itu besarnya. Ya berarti dalam rangka untuk lebih mendekatkan, ya hanya lebih mendekatkan. Maka Rasulullah ambil perbandingan dulu antara eh, bumi langit dengan kursi dan kemudian kursi baru dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ala kulihal hal adalah makhluk yang sangat-sangat besar sekali. Hal ini pernah disampaikan oleh Syaikh Ibnu Saimin rahimahullah taala tatkala suatu saat ya ada seorang yang memiliki gambar, memiliki foto ya, yang mana foto ini diambil dari luar angkasa. Foto di satu sisi mengambil besaran matahari dan di satu sisi di situ ada gambar bumi. Dan beliau katakan bahwa ternyata bumi itu sangat kecil kalau dibanding dengan matahari. Itu makhluk-makhluk yang bisa disaksikan oleh manusia di dunia ini bagi ya, mereka yang bisa pergi keluar angkasa atau seseorang yang bisa melihat gambar yang mereka telah ambil untuk memperbandingkan antara besaran bumi dan e, besarannya matahari. Maka ala kulihal sangat sedikitlah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk bisa mengukur tentang sebegitu besarnya, tentang sebegitu luasnya arsy Allah Subhanahu wa taala kalau dibandingkan dengan langit dan bumi ini. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tiadalah kalian wahai manusia diberikan ilmu kecuali sangat-sangat sedikit. Dan ars ini merupakan tempat di mana Allah Azza wa Jalla bersemayam di atasnya, ya, bersemayam di atasnya, ya. Di atas ars ada kursi dan Allah kemudian ya berdiri di atas kursi tersebut. Al-Majid, ya tadi sudah kita singgung, Al-Majid bisa dibaca dengan dua bacaan, ya imma Al-Majidi ataupun Al-Majidu dan kedua-duanya eh, bisa dibaca. Fa'alun lima yurid. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala fa'al. Ya, fa'al ini satu di antara sighah mubalaghah. Itu ungkapan ya satu kata yang mengungkapkan tentang uh, sesuatu yang sangat banyak, satu yang hiperbol, ya. yang lebih dan seterusnya. Maka fa'alun lima yurid Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha melakukan. Zat yang maha melakukan apapun yang Allah Subhanahu wa taala kendaki. Artinya apapun yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk dilakukan maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghalang-halanginya. Tidak ada seorang pun yang mampu menggagalkan apa yang menjadi keinginan Allah untuk Allah Subhanahu wa taala lakukan. Ya entah manusia, entah jinnya, entah malaikatnya, maka tidak ada yang bisa menghalang-halangi apapun yang memang Allah Subhanahu wa taala ingin lakukan. Satu contoh wa idza Allah syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kata Allah dalam banyak ayat di antaranya dalam surat Yasin, manakala Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, maka Allah tinggal mengatakan kun, jadilah, maka jadilah ia. Contoh yang lain, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan memberikan keburukan, kejelekan kepada satu kaum, maka tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu pun yang mampu menghalang-halanginya. Dan tidak ada sesuatu pun yang akan bisa menjadi pelindung ya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka fa'alun lima maknanya adalah apapun yang Allah Subhanahu wa taala hendak lakukan, tidak ada sesuatu pun manusiakah, jinkah, malaikatkah yang mampu menghalang-halangi apa yang Allah Subhanahu wa taala hendak lakukan. Dan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala binisbati ila fi'lihi dinisbahkan, dikaitkan dengan apa yang Allah lakukan, maka semuanya baik. Karena apapun yang Allah Subhanahu wa taala lakukan itu adalah didasarkan pada ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang Allah lakukan bukan atas dasar emosional, bukan atas dasar uh, asal-asalan kesembronoan bukan. Akan tapi semua yang Allah Subhanahu wa taala lakukan berdasarkan atas ilmu dan hikmah Allah Azza wa Jalla. Meskipun kalau dilihat dari sudut pandang yang terkena sasaran perbuatan Allah, mungkin mereka akan mengatakan ini menyusahkan saya, ini tidak baik bagi saya dan seterusnya. Namun kita lihat kepada perbuatan Allah semuanya adalah baik. Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Samud falilladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit. Belumkah datang berita kepada kalian tentang al-junud yaitu bala tentara ya bala tentaranya Firaun, bala tentaranya uh, Namrud dan bala tentaranya orang-orang yang memusuhi Nabi Musa dan para nabi-nabi yang lain. Dan dalam ayat ini Allah langsung memberitahukan kepada kita Firaun wa Samud yaitu bala tentaranya Firaun yang Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan di Laut Merah. Dan Samud dan bala tentaranya Samud yang semuanya dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena begitulah akhir dari orang-orang yang menantang bermaksiat durhaka kepada para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sebagai bukti atas kebenaran risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul maka kemudian Allah mendatangkan bukti berupa adabnya kepada orang-orang yang mengingkari dakwah para nabi dan rasul tersebut. Kita lihat Orang-orang yang durhaka yang tidak mau menerima dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam yang merupakan rasul pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi, maka mereka tenggelamkan semuanya. Meskipun mereka telah diajak oleh Nabi Nuh agar naik ke kapalnya, namun mereka mengatakan saya tidak mau. Saya ingin menyelamatkan diri dengan menaiki bukit-bukit yang ada. Namun ternyata Setinggi apapun bukit yang mereka daki, air pun lebih cepat mengejar mereka dan menenggelamkan mereka. Kaum Nabi Lut, tatkala mereka tidak menerima dakwahnya Nabi Lut dan bahkan mereka mengatakan innakum unasun yatatahharun kalian adalah orang-orang yang sok mensucikan diri ketika Nabi Lut mengingatkan mereka agar tidak melakukan praktek homoseksual Bahkan mereka kemudian mengancam Nabi Lut alaihissalam dan para sahabatnya. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mendatangkan balak kepada mereka. Mereka dihujani dengan kerikil yang panas dan akhirnya mereka pun binasa. Dan begitulah para kaum dari nabi-nabi yang lain yang mereka durhaka kepada para nabinya, durhaka kepada para rasulnya, kontan mereka mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan umat Nabi akhir zaman, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka masih diberikan tangguh oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka mau bertobat, agar mereka mau kembali kepada agama yang benar, agar mereka kemudian beriman kepada syariat risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW karena hakikatnya seluruh umat yang hidup setelah diutusnya baginda Rasulullah SAW maka mereka semuanya semuanya berkewajiban untuk mengikuti syariat baginda Rasulullah SAW tidak sebagaimana umat dari para nabi yang terdahulu mereka hanya berkewajiban yang berkewajiban untuk mentaati Rasulnya adalah kaum tertentu yang mana Rasul itu diutus kepada mereka. Kaum yang lain tidak berkewajiban. Berbeda dengan baginda Rasulullah SAW yang beliau katakan ursil tu ila kafatin ya dalam hadis Bukhari Muslim dan yang lainnya. Aku diutus untuk manusia seluruhnya. Yang di Arab, yang di Indonesia, yang di Amerika, Australia, semuanya. Maka dengan demikian kita tidak perlu uh, untuk mengatakan wasa ini Islamnya Islam Pogung, wasa ini Islamnya Islam Yogyakarta, wasa ini Islamnya Islam Nusantara. Enggak. Ketika kita memang telah mengakui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita, maka wajib bagi kita menerima syariat, menerima agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Sebagaimana yang uh, disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih la yasmau bi min hadil ummah Yahudiyun aw Nasraniyun thumma Ya muta walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Yaitu demi Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ada seorang pun manusia dari umatku ini. Itu maksudnya adalah umat dakwah. Karena umat ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Syekh Abdul Musin Al-Abad Al-Badr dalam uh, e, kutai beliau itu Al-Hassu ala tibayah Sunnah wa tahdiri minal bidak wa bayanu khotariha ya perintah untuk berpegang teguh kepada sunnah dan penjelasan mengenai bahaya melakukan bid'ah maka beliau menukil perkataan dari para ulama sebelumnya yang namanya ummah ya umat umat Rasulullah itu terbagi menjadi dua ya umat Rasulullah terbagi menjadi dua yang pertama yang disebut dengan umatud dakwah nah yang disebut dengan umatud dakwah adalah seluruh manusia yang hidup setelah diutusnya Rasulullah ini semuanya namanya umat dakwah. Artinya umat yang terkena sasaran dakwah. Umat yang mereka ter uh, terkena kewajiban untuk menerima dakwah, yaitu umat dakwah. Ya, umat yang terbebani untuk menerima dakwah Rasulullah. Ini yang pertama. Artinya seluruh manusia dan jin yang hidup pasca diutusnya Rasulullah maka disebut dengan umatul dakwah. Dan yang kedua yang disebut dengan umatul ijabah. Nah, umat ijabah ini adalah umat beliau yang menerima dakwah beliau, yang mereka menerima agama Islam, masuk ke dalamnya dan menjalankan syariatnya inilah umatul dakwah. Maka kata beliau tidak ada seorang pun umat tidak ada seorang pun manusia dari umat ini yaitu umatul dakwah baik dia Yahudi ataupun dia Nasrani dan kemudian dirinya sampai mati padahal mereka mendengarkan risalahku, mendengarkan dakwahku namun tidak mau beriman kepadanya kecuali akan menjadi penghuni neraka jahanam. Ini bukti bahwa mereka Yahudi dan Nasrani yang tidak mau menerima agama Islam layak untuk kita katakan sebagai orang kafir, bukan sebagai orang yang beriman. Ya, mereka adalah orang kafir dan kita tidak boleh ragu dengan kekafirannya. Kalau kita ragu dengan kekafiran mereka, maka justru yang diragukan adalah keimanan kita. Dan sebagian para ulama ketika menjelaskan mengenai pembatal-pembatal keislaman yaitu ketika seseorang tidak mau mengkafirkan orang-orang yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kenapa kita tidak mau? Ya, sebagian kita kaum muslimin enggan, berat, pekewuh untuk mengatakan mereka adalah orang-orang kafir. Sementara Allah dan Rasulnya mereka uh, telah mengatakan bahwa mereka adalah kafir. Dan bukti bahasanya mereka kafir, maka mereka sangat-sangat ingin seandainya mereka bisa memurtadkan kita kaum muslimin kembali kepada agama mereka. Mereka saja menganggap kita ini kafir. Ya Yahudi dan Nasrani itu menganggap kita sebagai orang kafir. Kenapa kita tidak mengatakan mereka sebagai orang kafir? Mereka sangat ingin seandainya kita kembali menjadi orang-orang yang beragama Kristen dan Yahudi. Namun kenapa kita sekarang sok baik hati, sok bijaksana dan mengatakan mereka saudara kita? Semua agama adalah sama. Ya dan billah. Ya sebagaimana yang di uh, ucapkan oleh ya, seperti orang-orang yang mendapatkan gelar bapak pluralisme dan semacamnya dan eh, teman-teman uh, mereka ya waliyadubillah padahal Allah azza wa jalla telah mengatakan kepada kita wadda katsirum min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadam min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq ya al-baqarah ayat ke-109 Kebanyakan para ahli kitab mereka sangat ingin untuk memurtadkan kita kembali. Memurtadkan kalian yaitu memurtadkan kita setelah kita beriman. Setelah kita menjadi orang yang beriman, menjadi orang Islam untuk menjadi kufaron, menjadi orang kafir kembali. Allah dengan tegas menyatakan dan siapakah ahli kitab? Ahli kitab adalah al-Yahud wan Nasara ya al-Yahud wan Nasara. Mereka adalah ahli kitab. Mereka sangat ingin ya mengembalikan kita menjadi kafir. Masuk ke dalam agama mereka. Ini Allah yang katakan, mereka adalah kafir. Juga dalam surat Al-Baqarah ayat ke-120 dengan tegas Allah mengatakan walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan pernah merasa redha kepada kalian. Tidak akan pernah rela kepada kalian sehingga kalian mengikuti agama mereka. Sehingga kalian mengikuti milah mereka itu agama mereka. Ini pernyataan yang tegas dari Allah. Kenapa kita kemudian harus mempelintirnya? Kita tidak mau terima dengan klaim dari Allah Subhanahu wa taala yang mereka menginginkan kita untuk menjadi orang kufur hasadan karena hasad yang bersemayam di dalam diri mereka mina'in di indi anfusim rasa hasad yang bersemayam pada diri diri mereka mimba di mata bayan haq setelah jelas bagi mereka kebenaran mereka tahu kebenaran mereka tahu tentang kebenaran agama Islam bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan mereka mengetahui kebenaran Islam sebagaimana mereka mengetahui abna'ahum. Mereka mengetahui tentang anak-anak mereka sendiri. Ya, bagaimana pengetahuan kita dengan anak kita? Seperti itulah gambaran tentang pengetahuan orang-orang Yahudi dan Nasrani akan kebenaran risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun fi takdzib orang-orang kafir itu senantiasa ya mendustakan tidak membenarkan risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menyadari wallahu min waraihim muhit Bahwa Allah Azza wa Jalla senantiasa muhit melingkupi mengetahui apapun yang menjadi pemikiran mereka, apapun yang menjadi makar mereka, apapun yang menjadi keinginan mereka semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Namun barangkali mereka justru membalik fakta. Kitalah orang-orang muslim ini yang dianggap menjadi gembala mereka. Kita ini adalah gembala yang harus diselamatkan sehingga kita melihat semangat dakwah fardiyah orang-orang ahli kitab di antaranya adalah orang-orang Nasrani untuk memurtadkan kaum muslimin. Kenapa? Yang namanya statement bahwasanya orang-orang Islam itu adalah gembalaan kalian yang harus kalian selamatkan, kalian tarik kepada agama kalian. Sehingga luar biasa dakwah mereka kepada kaum muslimin khususnya adalah kepada kaum muslimin yang pemahaman agamanya rendah ataupun kaum muslimin yang mungkin memiliki pengetahuan yang cukup tentang agama akan tapi lebih mengutamakan keduniaannya mungkin mengutamakan harta, tahta dan wanita maka melalui jalur inilah kemudian kaum muslimin digoda agar masuk ke dalam agama mereka maka kita senantiasa bermohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla untuk tidak terpikat, untuk tidak sampai terkecoh dengan misi-misi mereka yang mereka sepanjang masa ingin memurtadkan kita kembali menjadi orang-orang kafir. Bal huwa Qur'anum Majid fi lawhim mahfuz. Artinya apapun yang mereka dustakan. Yang tadi dikatakan fitakdib mereka senantiasa mendustakan agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW yang agama Islam ini panduan utamanya adalah Alkitab berupa Al-Quranul Karim Al-Quran Majid bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang sangat agung Al-Qur'annya adalah sesuatu yang sangat agung, mukjizat yang paling agung. Di antara mukjizat mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para rasulnya. Kalau kita hendak melihat mukjizat yang Allah berikan kepada rasulnya macam-macam. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa berupa tongkat. Yang dengan tongkatnya Musa diperintahkan untuk memukul ke bumi, maka kemudian bumi tadi bisa mengeluarkan mata air. Yang dengan tongkatnya ketika Allah perintahkan kepada Musa untuk dilemparkan, maka tongkatnya menjadi hayatun tas'a. Menjadi ular kobra yang hidup, yang berjalan. Yang kemudian memakan seluruh daripada sihir-sihir yang dilemparkan oleh tukang sihirnya Fir'aun laknatullah alaih. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam kepada Afan, kepada Isa alaihissalam berupa apa? Bisa berbicara pada saat masih di dalam gendongan ibunya. Sudah bisa berbicara. Dia pun bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit yang sudah menaun sejak kecil. Entah berupa penyakit belang pada kulit ataukah penyakit buta. Dengan izin Allah bisa disembuhkan oleh Nabi Isa AS. Dan bahkan bisa menghidupkan seorang yang telah meninggal. Ini mukjizat kepada Nabi Isa AS. Mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Nuh berupa kapal. Demikian juga mujizat-mujizat yang lain yang Allah berikan kepada para nabi sangat banyak. Namun kalau kita lihat semuanya sekarang kita sudah tidak bisa lagi melihatnya. Kita hanya bisa melihat di dalam Al-Quranul Karim ataupun dalam sunnah Rasulullah SAW yang mulia. Namun kita tidak bisa melihatnya. Berbeda dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah satu di antaranya adalah Al-Qur'anul Karim yang akan abadi ila qiyamis saah. Abadi sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sunnah kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang akan menjaganya sampai hari kiamat. Jadi bukan hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang hidup pada masa Rasulullah, bahkan kita yang sekarang 1400 tahun lebih dari masa Rasulullah masih bisa melihatnya sampai hari kiamat nanti. Maka <clears throat> Allahu Akbar, Al-Qur'an adalah Al-Majid ya, Al-Qur'an adalah Majidun. Sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat besar yang luar biasa. Demikian pula Al-Qur'an yang sangat agung ini akan bisa menjadikan sebab agungnya pula orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengannya, orang yang membacanya, mentadaburi kandungannya, mengamalkan apa yang menjadi syariatnya, maka mereka pun juga akan mendapatkan keagungan. Yang agung bukan hanya Al-Qur'annya, akan tapi bahkan orang-orang yang berpegang teguh dengannya juga akan mendapatkan keagungan sebagaimana dalam hadis ini disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Tirmizi seingat saya. Dan yang lainnya, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadau bihi akharin." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengangkat beberapa kaum dengan Al-Qur'an ini dan akan menghinakan, merendahkan, menenggelamkan beberapa kaum yang lain juga dengan Al-Quran. Siapakah yang akan diangkat? Mereka yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Membacanya, mentadaburi maknanya, dan kemudian mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat Ridwanullah Halim ajmain, para tabi'in, para atba'ut tabi'in dan para ulama dan orang-orang soleh yang hidup setelahnya sehingga mereka mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keagungan di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya para ulama di antaranya juga adalah Profesor Dr. Sabdul Musna Al-Bad Al-Badr beliau mengatakan menukil perkataan para sahabat hada عهد رسول الله إلينا وهذا عهدنا إليكم inilah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami para sahabat dan ini pula janji kami kepada kalian ya tentulah ketika itu wasiatnya kepada para tabi'i kalau kalian ingin mendapatkan kejayaan, keagungan, kemenangan, berpegang teguhlah dengan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sehingga para ulama yang lain pun mengatakan la yuslihu hadhil ummah ila ma yuslihu al ummati al ula. Tidak akan bisa memperbaiki kondisi umat sekarang ini kecuali dengan sesuatu yang telah bisa memperbaiki umat-umat yang awal dahulu itu generasi para sahabat para tabi'in dan para atba'ut tabi'in. Ini adalah keharusan. Tatkala kita semuanya menginginkan kejayaan Islam, maka tidak ada penawaran kecuali kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah dengan cara pemahaman yang benar, dengan cara pemahaman sebagaimana yang telah menjadikan generasi Rasulullah generasi setelahnya mendapatkan kejayaan. Ini adalah sebuah keharusan. Yang Al-Quran sekali lagi adalah majidun dan bahkan mahfudun. Ya. Terjaga senantiasa keautentikannya ila kiamis sa'ah. Tidak akan sedikit pun menerima yang namanya pengubahan. Tidak akan menerima apalagi sampai diganti. Tidak ada sesuatu pun, seorang pun, satu jin pun, malaikat pun yang mampu mengubah Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran ini mahfudun. Ya terjaga di kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah Mahfud. Maka apa yang tertera di lauh mahfud akan terjaga. Namanya saja mahfudun, terjaga. Tidak akan bisa dirubah. Termasuk juga takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk perorangan yang ada di dalam lauh mahfud di dalam umul kitab maka tidak akan pernah bisa dirubah. Ya karena pencatatan sebagaimana penjelasan uh, para ulama di antaranya beliau ya, baik di dalam kitab uh, Tafsir Juz Amma ini ataupun di dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah dan di dalam kitab-kitab yang lainnya maka beliau uh, mengkodifikasikan bahwa pencatatan itu ada empat ya ada empat hal ya ada empat pencatatan ada empat Eh, kategori pencatatan. Yang pertama adalah pencatatan yang Allah Subhanahu wa taala lakukan 50 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sebagaimana dalam hadis Muslim. Innallaha kataba maqdal khalaik min qabli Lukas samatal ard bi khamsina alfa sanatin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat segala sesuatu yang akan terjadi di muka bumi 50 ribu tahun ya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu sendiri. Dan inilah yang Allah catat di dalam kitab Lauh Mahfud yang ini tidak akan mengalami perubahan. Yang kedua, pencatatan yang dilakukan oleh malaikat pada saat seorang manusia berada di perut ibunya ketika telah mencapai umur 4 bulan. Ya, yang ketika itu akan dicatat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ya bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun au sa'idun. Ya, hadis riwayat Imam Muslim juga. Ya, agar malaikat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu mencatat orang per orang. Nasib orang per orang tentang rezekinya, jatah hidupnya di dunia, kemudian amal perbuatannya dan kemudian apakah dia akan menjadi orang yang sengsara atau ataukah orang yang bahagia maka telah dicatat pada saat seseorang berada di perut ibunya ketika sudah berumur 120 hari ataupun 4 bulan kemudian pencatatan yang ketiga itu pencatatan yang daurnya adalah tahunan dan ini dicatat pada saat malam qadar Ya malam qadar itu fiha yufraku kullu amrin hakim. Yang pada malam qadar ini akan dicatat peristiwa satu tahun yang akan ter, satu tahun ke depan yang akan terjadi pada diri seseorang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikatnya. Dan pencatatan yang keempat itu pencatatan yang akan dilakukan oleh dua malaikat. Nah, tiga pencatatan tadi dilakukan sebelum satu amal ataupun satu ucapan itu diucapkan ataupun diamalkan. Ya, tiga pencatatan yang awal tadi pencatatannya dilakukan sebelum seseorang melakukan satu perbuatan ataupun mengucapkan satu ucapan. Namun untuk yang keempat ini pencatatannya dilakukan setelah seseorang melakukan ataupun mengucapkan. Ya sebagaimana firman Allah, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun adid." Tidak ada satupun ucapan yang diucapkan oleh seseorang kecuali di sana ada malaikat yang mengawasi dan mencatatnya. Nah juga adapun Dalil dari Al-Quran yang lain Allah mengatakan Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unukihi wa nukhritu lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabaka kafa binafsika nafsikal yauma 'alaika hasiba dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya yang kemudian catatan ini akan kami keluarkan akan kami berikan kepada mereka manusia di hari kiamat nanti dalam keadaan mansura terbuka sehingga setiap kita yang meskipun di dunia buta huruf tidak bisa membaca namun di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia bisa membaca sehingga Allah mengatakan ikrok kita baca, bacalah catatan amal perbuatanmu, kafa binafsika cukuplah untuk dirimu aliyama hari ini alika hasiba yang menjadi penghitung, penghisap atas amal perbuatan yang kamu lakukan. Ini sebagaimana tatkala kita membaca rapot kita. Ya, tatkala kita membaca rapot kita, maka kita langsung akan tahu hasilnya nanti saya kalau rapatnya sekolah e, ketika kenaikan kelas kita langsung tahu saya nanti naik ataukah tidak naik dengan hasil yang telah kita baca tersebut dan ini pula yang akan terjadi di yaumil kiamah nanti sehingga Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat berbuat adil akan mencatat apapun yang kita lakukan dan nanti semuanya kita yang akan menjadi jurinya. Apakah kita akan menang ataukah kita akan salah? Nah, tidak ada ya di antara kita yang ketika itu mungkir. Tidak ada yang mampu ya, tidak ada yang mampu untuk memungkiri apa yang telah kita ucapkan, apa yang telah kita lakukan. Bahkan tatkala ada di antara kita yang memungkiri apa yang kita lakukan, ketika itu yang namanya lisan, yang namanya tangan, yang namanya kaki, bahkan yang namanya kulit semuanya akan bersaksi memberikan persaksiannya. Yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum pada suatu hari yang lisan-lisan mereka akan menjadi saksi. Lisan akan mengatakan, "Natok tahada." Kamu mungkin akan tapi dulu kamu pernah mengucapkan ini. Kemudian juga tangan dan kaki mereka maka tangan akan mengatakan meskipun kamu memungkiri tangan akan mengatakan tidak dulu saya pernah engkau gunakan untuk menyentuh ini untuk melakukan ini dan itu demikian juga kakinya dia akan membantah apa yang dipungkiri oleh seseorang dengan mengatakan tidak akan tapi aku telah engkau gunakan untuk berjalan ke sini dan ke sana dan bahkan kulit pun akan memberikan persaksiannya Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Qalu taqana Allahu alladhi an taqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Maka mereka mengatakan kepada kulit-kulit mereka, "Kenapa kalian memberikan saksi persaksiannya atas kami?" Maka kulit-kulit akan menjawab, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberikan kemampuan kepada kami untuk bisa berbicara dan memberikan persaksian terhadap segala sesuatu. Dan karena Allah Subhanahu wa taala lah yang telah membuat segala sesuatu itu bisa berbicara. Dan dia pun yang telah menciptakan kalian pertama kali dahulu dan kalian pun akan dikembalikan kepada Allahu Azza wa Jalla ya surat Fusilat ayat yang ke-21. Ya maka Al-Quranul Karim adalah kitab yang mulia, kitab yang agung yang akan menjadikan orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengannya pun juga akan mendapatkan keagungan, kemuliaan. Yang Al-Qur'an senantiasa mahfudun terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang Al-Qur'anul Karim akan menjadikan pemisah antara orang-orang yang memuliakannya dan orang-orang yang tidak memuliakannya. Maka tinggallah kita semuanya ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sejauh mana pengagungan kita terhadap Al-Qur'anul Karim, maka sejauh itu pulalah perhatian kita terhadap diri kita sendiri dan terhadap umat kita, terhadap agama kita dan seterusnya. Semakin rendah pengagungan perhatian kita dan Al-Qur'an berarti pula semakin rendah pula pengagungan perhatian kita terhadap diri kita, umat kita dan juga kepada segenap alam. Ikhwati ikhwati filah rahimani wa rahimakumullah mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan hidayahnya kepada kita dengan Al-Quranul Karim menuntun kita dengan Al-Quranul Karim memuliakan kita dengan Al-Quranul Karim manakala kita mampu menjadikannya sebagai hidayah di dalam kehidupan kita manakala kita mampu menjadikannya sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita dan kita kemudian rela legowo untuk kemudian menyingkirkan berbagai macam peraturan-peraturan manusia yang memang bertentangan dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW yang mulia. Maka apapun peraturan yang dibuat oleh manusia, siapapun mereka yang membuatnya, tatkala memang bertentangan dengan Al-Quranul Karim, bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, maka tidaklah kita kemudian rela untuk membuangnya. Dan kita kembali kepada al quran al Karim karena itulah yang akan menjadikan sebab kemuliaan Allah kembalikan kepada kita kaum muslimin. Sebagaimana perkataan beliau, "Wadzalika li'anna al-insan idza aslaha ma bainahu wa baina rabbih aslaha Allahu ma bainahu wa bainan nas." Dan hal itu tatkala seorang manusia, tatkala manusia itu memperbaiki hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Kita kaum muslimin tatkala memper, kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah yaitu dengan Al-Qur'anul Karim, dengan sunnah Rasulullah SAW, maka kemudian kita pun akan bisa memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Kita akan bisa memperbaiki keadaan kehidupan kita di tengah-tengah manusia. Namun tatkala kemudian kita tidak bisa memperbaiki kondisi kita kepada Allah, jangan harap kita akan bisa memperbaiki kondisi kita di tengah-tengah kehidupan manusia. Ini adalah mimpi belakang yang tidak akan mungkin bisa direalisasikan. Ya demikian yang kita baca pada kesempatan sore hari ini mudah-mudahan bisa kita pahami, bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari yang dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kemuliaan ini kepada kita kaum muslimin karena kita berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita kemudian menomor sekiankan aturan-aturan manusia dan bahkan kalau aturan manusia itu memang salah kita harus mau membuangnya kita menggunakan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah kemuliaan yang sesungguhnya inilah kemuliaan yang hakiki wallahu taala alam Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, Afan, ilmu dunia apakah termasuk amalan yang senantiasa mengalir ke dalam ke alam kubur Apakah termasuk ilmu yang bermanfaat uh, Dahulu tatkala pembukaan daurah liburan telah saya sampaikan Bahwa ilmu secara umum terbagi menjadi dua Yaitu uh, ataupun ilmu dilihat dari sudut pandang mencarinya ada dua, itu ada wajib kifayah dan ada wajib ain. Nah, di antara ilmu keduniaan ini ada yang menjadi sebuah kewajiban. Yang artinya tatkala kaum muslimin tidak bisa melakukan sesuatu karena tidak ada ilmu tersebut, maka wajib kaum muslimin mencarinya namun kifayah. Kewajibannya tatkala ada sebagian kaum muslimin yang sudah mempelajarinya, maka bagi kaum muslimin yang lain hukumnya adalah sekedar sunnah ataupun bahkan hanya sekedar mubah. Ya ketika kaum muslimin banyak yang belajar masih sedikit meskipun sudah ada maka ya eh, hendaklah sebagian kaum muslimin yang lain kemudian mempelajarinya. Namun kalau sudah banyak, maka menjadi satu hal yang mubah. Nah, apakah kemudian ilmu keduniaan ini akan bisa menjadikan sebab mengalirnya pahala kepada pemiliknya? Ini dilihat dari dua sisi. Yang pertama, ilmunya adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmunya adalah ilmu yang memang bermanfaat. Ilmu yang bisa mendatangkan kemanfaatan yang kedua, di dalam mempelajarinya dia niatkan dalam rangka untuk bisa memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin. Ya, kenapa kita tegaskan ilmu yang bermanfaat kalau yang dipelajari adalah ilmu-ilmu yang menyesatkan, ilmu sihirkah, ilmu misalnya eh, yang berkaitan dengan filsafat namun filsafat yang menyimpang, maka ini tidak bermanfaat. Maka ilmu yang netral ilmu yang mubah, Ya, pertama adalah ilmu yang bermanfaat ataupun ilmu yang mubah untuk kita pelajari dan kedua di dalam kita mempelajarinya kita niatkan dalam rangka untuk kemanfaatan kaum muslimin. Nah, kalau dua hal ini terpenuhi insyaallah yang mempelajarinya pun akan mendapatkan manfaat meskipun telah meninggal selama ilmu tadi dimanfaatkan. Apa hukum membaca Sayyidina dalam membaca At-Tahiyat dalam salat? Uh, seingat saya Syaikhul Saleh bin rahimahullah taala dan juga para ulama yang lain ketika membahas masalah bacaan Sayyidina di dalam uh, eh, At-Tahiyat maka mereka mengatakan ini adalah satu hal yang baru. Satu hal yang baru di dalam masalah ibadah yang tidak selayaknya dilakukan. Artinya bahasa kasarnya, bahasa tegasnya ya bukan kasar akan tapi bahasa tegasnya ini adalah bid'ah di dalam masalah ibadah. Maka dalam masalah e, ibadah kita harus tunduk dan patuh kepada apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Inilah yang disebut dengan tauqifiyah. Ya, dalam masalah ibadah maka sami'na wa ta'na. Adapun dalam masalah di selain ibadah maka para ulama mereka memperkenankan ya karena memang adanya beberapa dalil tentang bahasan masalah sayyidina Said ataupun Said yang kita dilarang untuk mengucapkan Said kepada orang munafik, kepada orang kafir ya dilarang. Namun kepada orang-orang yang memang selayaknya mendapatkan sanjungan maka boleh. Dan bahkan Rasulullah mengatakan ana Sayyidu waladi ibni Adam wala fakhra. Dan aku adalah Saidnya penghulunya anak manusia di akhir kiamat nanti dan ini bukan merupakan kesombongan. Maka di luar ibadah maka insyaallah kita boleh mengucapkan Sayyid ya, kepada Rasul dengan Sayyidina. Wallahu taala alam. Teman Ana pernah berkata takdir itu bisa dirubah seperti rezeki uh, seperti rezeki apa ini nikah apa apa ya dan yang lain. Ada yang bertanya bukankah mati sudah dicatat oleh Allah di Lauh Mahfud. Dia menjawab, "Iya, sudah dicatat, tapi kalau kita berusaha itu bisa dihapus dan diganti." Mohon penjelasannya apakah apa yang beliau katakan ini ada dalil kebenarannya. Ya, jazakumullah khairan wa jazakumullah khairan. Ini sudah kita katakan di muka tadi Sesuatu yang dicatat oleh Allah di dalam lauh mahfud Maka tidak mengalami perubahan Tidak mengalami pergantian Dan itu adalah sudah paten Nah adapun yang mengalami perubahan Itu adalah apa yang ada di dalam tangan malaikat Apa yang ada di dalam tangan malaikat yang berubah-ubah berubahnya boleh jadi dengan doa boleh jadi dengan silaturahmi dan dengan sebab-sebab yang bisa mengubah takdir yang ini dalam pandangan kita berubah semula misalnya manusia ketika umurnya muda sampai tengah baya kerjanya maksiat saja namun kemudian setelah dekat dengan kematiannya dirinya bertaubat dan kemudian melakukan kebaikan dan akhirnya dia pun masuk ke dalam surga. Dan ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW eh, yang tercantum di dalam kitab al bani Nawawi, ya, Innar rojula la ya'malu bi amali ahlin ahlil jannah hatta ma bainahu wa bainaha ila idra fayasbiqu alaihi alkitab wa ya'mal bi amali ahlin nar fayadkhuluha Sesungguhnya ada seorang yang sepanjang hidupnya sampai uh, dalam jangka waktu yang lama dia senantiasa melakukan amal perbuatan ahli surga. Sehingga antara surga dan dirinya, antara dirinya dan surga itu tinggal sangat berjarak sangat pendek. Namun ternyata fayasbiqu alil kitab Allah telah mencatatnya di dalam lauh mahfud orang ini akan menjadi ahli neraka. Maka hanya tinggal beberapa saat dia melakukan kemaksiatan dan mati pada saat melakukan kemaksiatan, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Waliyadubillah. dan sebaliknya. Wa inna rajula la ya'mal bi amali ahli nar hatta ma bainahu wa bainahu ila idra. Fa yasbiqu alil kitab wa ya'mal bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Sebaliknya, ada seorang yang sekian lama dalam kehidupannya melakukan amal perbuatan ahli neraka. Ya kalau dalam bahasa Jawanya itu molimo. Ya main wedoan perempuan ya judi ya eh, apa namanya mabuk macam-macam lah. Pokoknya dia lakukan. Sehingga orang itu menyangka wah ini mesti menjadi ahli neraka. Orang yang melihat itu udah wah ini ahli neraka. Tidak tahunya beberapa saat sebelum meninggal dia pun bertaubat, menyesali perbuatannya dan melakukan berbagai macam amal soleh dan mati pada saat itu dan akhirnya pun dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukti dalam uh, kitab Riyadus Salihin bab taubat Imam Nawawi mencantumkan kisah pembunuh seratus nyawa. Demikian. Dia sudah membunuh seratus manusia. seratus jiwa telah dia bunuh dan dia pun bertaubat dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berubah adalah apa yang ada di dalam catatan malaikat yang malaikat pun tidak mengetahui kecuali setelah terjadinya ya. Karena yang mengetahui apa yang ada di dalam mahfud itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Ya demikian mudah-mudahan uh, bermanfaat. Allahumma alim nabi ma fauna wa anfa' nabi ma'alam 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, waktu kita kembalikan. Jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Abu Salman Hafizullah atas nasihat yang diberikan dan juga ilmu yang disampaikan terkait tafsir dari surat Al-Buruj. Sekali lagi sebelum ditutup mengulangi pengumuman yang disampaikan tadi bahwasanya insya Allah pada hari Ahad tanggal 15 Januari 2017 akan diadakan kajian rutin muslimah spesial dengan pemateri Al Ustadz Abu Zubair Al Hawari Hafidahullah dengan tema tanggung jawab wanita muslimah yang bertempat masih di Masjid Pogung Raya. Sekali lagi pada tanggal 15 Januari 2017 akan diadakan kajian rutin muslimah spesial dengan pemateri Al Ustadz Abu Zubair Al Hawari Hafidullah dengan tema tanggung jawab wanita muslimah. Untuk itu diharapkan kepada peserta kajian dapat mengajak saudara-saudaranya untuk menghadiri kajian tersebut.